Orang yang mati Allah. Salah satu nubuah yang disampaikan Rasulullah SAW lalu dibenarkan oleh Allah dengan turunnya wahyu adalah pemberitaan tentang akan hancurnya bangsa Zionis Yahudi. Ya. Bangsa dahulu pun dari dahulu maksudnya bangsa Zionis Yahudi ini termasuk kelompok yang pernah melakukan kedosa besar yaitu dengan membunuh para nabi dan rasul mereka. Sepeninggal Nabi Daud dan Sulaiman, bangsa Zionis Yahudi, bangsa Yahudi ini pecah menjadi dua. Ada bagian utara, ada bagian selatan. Nah, bagian utara dipimpin oleh Yerbaam, putra Nabi Sulaiman. Bagian selatan dipimpin oleh Rahbaam, ponakan Nabi Sulaiman. Mereka mengotori kesucian Al-Quds Old City, Yerusalem yang menjadi kiblat uh, umat Islam, para nabi sebelum Rasulullah dan kiblat Rasulullah yang pertama. Mereka melakukan perbuatan maksiat dengan mendodainya dengan berbagai macam perbuatan dosa, berzina, mabuk dan sebagainya. Maka Allah murka kepada mereka. Namun sebelum Allah menimpakan kemurkaan mereka seperti biasa, Allah menyatakan auzubillahi minasyaitonirrajim wa idza aradna an nulika Jika kami berkehendak untuk menghancurkan satu negeri, amarna mutrafiha. Kami utus nabi dan rasul kami untuk kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di kampung tadi yang buat-buat maksiat untuk beriman kepada Allah, bertobat atas perbuatan dosanya, berhenti dari perbuatan dosanya dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian Diutuslah para nabi dan rasul pada mereka menasihati mereka. Nah, kita tahu bahwa bangsa Yahudi Bani Israel ini adalah bangsa yang paling banyak nabi dan rasulnya. Ya. Dari 124 ribu nabi dan rasul, ya, hanya 12 yang bukan Bani Israel. Ya, dari 12 yang bukan Bani Israel, empat orang Arab. Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Shu'eb, dan Nabi Muhammad. Itu Arab semuanya. Keturunan dari Syam, Arab. Nah, dari 124.000 kurang 12 itu berarti sisanya Bani Israel. 123.988 eh, orang itu dari Bani Israel. Kenapa banyak nabi dan rasul yang diutus pada Bani Israel? Karena bedegongnya mereka. Karena bengalnya mereka. Tidak cukup dengan satu nabi. Harus banyak nabi yang diutus. Ibarat satu sekolah, satu kelas. Kalau anaknya baik-baik cukup dengan satu satu guru. Tapi kalau anaknya degong <laughs> apa para bararaong ya bahasa Sundanya maka tidak cukup dengan satu guru harus banyak guru nah begitu pula dengan bangsa Zionis Yahudi saking benganya mereka tidak satu nabi yang diutus lah banyak sekali dan dari bangsa Arab cuma empat tadi nabinya nah baik permulaan mati Allah nah nabi-nabi yang Allah utus di tengah-tengah mereka bukannya untuk didengar diimani dan diikuti perintahnya tapi malah ditentang dan dibunuh yuqatilunal anbiya'a bighairil haq. Mereka membunuh para nabi ini dengan cara yang tidak baik. Akibatnya apa? Allah murka kepada mereka. Nah, dikirimlah tiga bangsa besar untuk menghukum mereka. Bangsa Mesir, Assyria, dan Kaldani. Dan apa yang terjadi? Hancurlah istana Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. ketika itu. Yang tersisa tinggal wailing wall, dinding ratapan. Ya. Para mulai yang mati Allah, itu adalah kerusakan yang pertama yang dilakukan oleh mereka. Nah kerusakan yang kedua yang akan mereka lakukan adalah dalam momentum tidak lama lagi para Allah. Zaman kita. Ya. Allah mengatakan kepada mereka kalau mereka akan berkuasa kembali di muka bumi. Ya, thumma radadna lakumul karrota alaihim wa amdadnakum bi amali wa banin. Surat Al-Isra ayat ke-6 kalau tidak salah. Thumma kemudian radadna kami kembalikan alaihim atas mereka. Karrotan kekuasaan Al-Qarah, kekuasaan untuk menguasai kembali Al-Aqsa Palestina. Wa amdadnakum dan kami kuatkan kalian dengan harta yang banyak. Pasca Holocaust mengalir uang bantuan dari seluruh negara Eropa, Amerika, Prancis, Inggris, Jerman, Belanda, Belgia, mengalir semua ke terutama Jerman ya, ke Israel sebagai kompensasi karena mereka korban terbanyak dari perang dunia kedua. Wabanin dan banyak pasukan yang dikirim ke tengah-tengah mereka untuk membantu mereka. Ya. Waja'alnakum asarona dan kami jadikan kalian bangsa yang besar Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu adalah kesempatan kedua mereka melakukan kerusakan di muka bumi. Nah, Rasulullah SAW menyebutkan bahwa mereka kemudian akan melakukan kerusakan dengan membuat sesuatu yang bisa mem, apa menjadi sambutan dari mereka sebagai cara mereka menyambut Tuhan yang mereka sembah selain Allah. Siapa? Dajjal. Ya. Dajjal yang akan mereka sambut itu mereka sebut Mesayah. Ya, tidak lama lagi mereka meyakini Mesayah ini akan datang. Maka bagaimanapun juga status Yerusalem harus sah menjadi milik mereka. Maka dibuatlah propaganda agar Yerusalem jatuh ke tangan mereka. Maka menggunakan moncongnya PBB, menggunakan mulutnya PBB diputuskan kalau Palestina dan Israel akan dibagi dua. Ya, Yerusalem akan diserahkan menjadi ibu kota Israel, Ramallah akan diberikan pada Palestina. Pada saat itulah tidak akan ada lagi konflik kalau itu diterima. Nah, perempuan yang dapat Allah, tentu keputusan ini menyakiti kita umat Islam, bukan hanya menyakiti hati kaum muslimin Palestina. Kenapa? Karena Masjidil Aqsa, Yerusalem Al-Quds bukan milik Palestina, tapi milik umat Islam seluruh dunia. Nah, perambah Allah. Sebetulnya apa yang diinginkan Israel? Tidak lain yang diinginkan Israel adalah mengganti Masjidil Aqsa kita dengan sinagog Yahudi.